mukminin. Alhamdulillah sudah dibahas oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang makna nasihat yang ternyata lebih luas dari sekedar nasihat. An-nasihah lebih luas dari sekedar nasihat. Karena nasihat maknanya adalah memberikan sesuatu yang terbaik atau kesetiaan atau ketulusan. Maka barakallahu fikum ketulusan kepada Allah maknanya dalam mengesakannya dalam ibadah. Tidak menyekutukannya dalam sesuatu apapun. Ketulusan kepada Rasulullah SAW adalah meneladaninya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketulusan kepada Al-Quran adalah dengan membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Dan ketulusan kepada para waliul amr, para penguasa adalah dengan memberikan hak mereka yaitu ketaatan fil ma'ruf. Ketaatan dalam perkara yang baik. Sampai di sini Syekh Shalal Fauzan berkata, "Wa kadzalika minan nasihah liwaliil amr termasuk nasihat untuk waliul amr adalah al-qiyam bil amal alladhi yuwallika alaih. Kemarin sudah kita sebutkan inti dari an-nasihah kepada para penguasa. Apa itu? Mentaatinya bil ma'ruf, menasehatinya fima bainaka wa bainahu antara kamu dengan dia tidak melepaskan bayat, tidak memberontak. Baik, itu sudah dibahas. Ternyata kata Syekh Salah Fauzan termasuk ketulusan pada penguasa adalah al-qiyam bil amal alladhi yuwallika alaih. Engkau mengamalkan pekerjaan yang engkau ditugaskan oleh penguasa. wazifatan atau riasatan apakah sebuah wazifah sebuah jabatan pekerjaan tertentu atau riasah atau kepemimpinan di daerah-daerah tertentu engkau sebagai gubernur di sana engkau sebagai wali kota di sini engkau sebagai lurah di sana ila akhirih hendaklah engkau melaksanakannya dengan tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengikuti sunnah Rasulnya dan dalam rangka menjalankan perintah penguasanya. Atiyu Allah wa atiyu Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama, dan yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. dunya dan lain-lainnya dari tugas-tugas yang diberikan kepadamu dalam urusan din, agama atau dunia. Bi bil amalilladhi wallaka alaihi waliyul amr dengan engkau menegakkan pekerjaan mengamalkan pekerjaan yang memang engkau ditugaskan atasnya oleh waliul amr khairu qiyam dengan sebaik-baiknya wala tanqus minhu syai'a dan jangan mengurangi sedikit pun jangan mengkhianatinya jangan memakan gaji buta jangan mau menerima gaji tapi tidak mau mengamalkan amalannya hadhihi khianah wa idza ra'aita khalalan tuballigh waliyul amr. Kalau engkau melihat satu kekurangan atau cacat pada para pejabat tertentu, sampaikan pada penguasa. Fima bainaka wa bainahu, antara kamu dengan dia saja, bukan diumumkan di media-media, tetapi khusus antara kamu dengan dia saja. Tuballighu bil khalali min ajli an yatalafahu hadha minan nasihah kamu sampaikan kepadanya apa yang merupakan cacat-cacat yang terjadi atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada para pejabat kepada para penguasa agar bisa dihilangkan. Ada minan nasihah. Ini pun termasuk an-nasihah. Wa minan nasiha liwalatil umur dan termasuk nasihat bagi para penguasa adalah doa lahum bisalah. Termasuk an-nasihah. Ketulusan kita rakyat jelata kepada para penguasa adalah mendoakannya. Tentunya doa kebaikan yang dimaksud mendoakan doa kebaikan li'annahum idza salahu idza salahu saluhat ra'iyah. Karena kalau penguasanya baik akan baik rakyatnya. Wa tad'u lahum dan tentunya kalau baik penguasanya akan mendoakan kebaikan untuk rakyatnya. ra'aita ar-rajul talibul ilm la yad'u lahum atau yastankir du'a lahum fa'alam annahu ghashun. Kalau ada seseorang atau seorang talibul ilmu tidak mau mendoakan kebaikan pada para penguasa. Sebaliknya justru mengingkari orang yang mendoakan kebaikan. Ngapain doa kebaikan untuk penguasa? Kalau ada orang yang seperti ini, fa'alam annahu ghashun. Ketahuilah kalau orang ini ghash. Orang yang menipu agama atau orang yang berkhianat. Walaysa nasihan liwalil amr. Orang ini bukan nasih bukan orang yang memberikan dengan ikhlas, memberikan ketulusannya kepada penguasa, tiga. Dia punya niat yang jelek, punya niat yang buruk, kalau dia memiliki ketulusan dalam hatinya, niscaya dia akan doakan kebaikan. Kalau penguasanya baik, akan baik seluruh rakyatnya. Para ulama seperti Ibn Barak, seperti Fudail Ibn Iyad dan lain-lainnya, mereka berkata kalau aku punya satu doa, akan aku doakan penguasa. Ditanya Kenapa? Tidakkah mendoakan dirimu dan keluargamu lebih penting? Tidak. Sebab kalau aku mendoakan diriku dan keluargaku, hanya aku dan keluargaku yang mendapatkannya. Tetapi kalau aku doakan penguasa, maka penguasanya baik, maka akan baik seluruh rakyatnya termasuk aku dan keluargaku. Lihat ya kawan cerdasnya para ulama dan pandangannya jauh ke depan. Kalau aku memiliki satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Karena kalau mendoakan untuk pribadinya, hanya pribadinya yang mendapatkan kebaikan. Tapi kalau mendoakan kebaikan pada penguasa, maka akan baik seluruh rakyatnya termasuk dirinya dan keluarganya. Wan nasihat yang berikutnya adalah nasihat li'ammatil muslimin. Ketulusan, keikhlasan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Yaitu antursidahum ila sawam. Mengarahkan mereka kepada kebenaran. Yang bengkok diluruskan yang tidak tahu jalan ditunjukkan jalannya. Yang lupa diingatkan. Itu irsyad. Wa tuhaddziruhum minal khata. Memperingatkan mereka dari kesalahan-kesalahan. Wa an ta'mura bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar dan agar engkau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar wa an tu'allimal jahil agar engkau mengajarkan kepada orang yang jahil yang tidak mengerti wa tudzakirul ghafil mengingatkan yang lupa wa tawaddu lahu minal khair wa tawadduhu li nafsik ma tawadduhu li nafsik dan kamu inginkan untuk mereka kebaikan seperti yang kamu inginkan untuk dirimu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ukur dengan dirimu sendiri. Kalau engkau tidak suka digitukan, jangan melakukannya pada orang lain. Kalau engkau tidak suka disakiti hatinya, jangan sakiti orang lain. Kalau engkau tidak ingin diganggu, jangan ganggu orang lain. Kalau engkau ingin dinasehati dengan baik, nasehati orang lain dengan baik. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala bahwa engkau inginkan lahu minal khair dari kebaikan-kebaikan, ma tawadduhu li nafsik, apa yang kau inginkan untuk dirimu wal 'ataf 'alal faqir. Demikian pula menyayangi orang-orang miskin. Was 'alal muhtaj. Bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Hadza minan nasihah. Hadhihi kulluha minan nasihah. Ini semua minan nasihah. Dan sudah kita katakan bahwa an maknanya luas. Memang di antara makna nasihah adalah nasihat. Baik. Di antara yang terakhir ini. Apa ketulusan kita pada kaum muslimin secara umum? Menginginkan mereka baik. Bagaimana caranya? Kalau engkau punya empat cara menasehati mereka. Dengan kelembutan. Dengan agak kasar. Dengan kata-kata yang nyelekit menyakiti hati. Atau dengan marah-marah. Dan kamu tahu, orang tersebut akan menerima dengan yang pertama. Ada apa? Kita pakai kalimat yang lain. Tuluskah Anda menasehati dia? Disinilah nasihat bermakna ketulusan. Tuluskah Anda menasehati dia? Apa yang kau inginkan dari dia? Kalau engkau menginginkan dia berubah, yang pertama kamu berikan. Tetapi kalau engkau memakai yang lain, berarti jangan-jangan engkau punya sesuatu dengannya. Dendamkah? Atau ketersinggungankah? Atau dia bersaingkah? Ah, kesempatan untuk menjatuhkan dia. Maka diucapkan dengan ucapan yang menjatuhkannya di depan umum. Itu bukan nasihat, tetapi ta'yir. Sudah kita katakan, perbedaannya sangat jauh. Bainahuma bun. Ba'id. Sebagaimana dikatakan oleh Nurajab dalam bukunya, dalam risalahnya, Al-farqu bainan nasihah wa ta'yir. Maka disinilah kalimat an-nasihah bukan cuma nasihat, tetapi nasihat yang tulus mengharapkan kebaikan pada saudaramu agar dia mau berubah. Kalau engkau memaki-makinya, menyatakan goblok kamu begini begini begini kamu jangan-jangan bukan ingin dia jadi baik tapi memang melampiaskan kebencianmu padanya karena urusan dagang kemarin jangan-jangan punya sesuatu di hatimu sekarang dibalik kalau kata-kata tadi diarahkan pada kamu kamu suka ya nggak suka kalau begitu hendaklah Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tuhibbu li akhika ma tuhibbu li nafsik. Kamu sukai untuk orang lain apa yang kau sukai untuk dirimu. Tetapi kalau yang ini belum bisa merubah, perlu sedikit ditingkatkan dengan nunut taukid dan lamut taukid. Pertama sawu sufufakum mungkin semakin naik tingkat dua, kamu akan katakan la tusawwunna suhufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Itu pun dengan harapan kalau dia berubah. Ikhwan ibn dan demikianlah yang diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nasihatilah mereka dengan hikmah, dengan qaul Allah, qaul Rasul, dengan ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal mau'izatil hasanah meningkat lagi dengan targhib wa tarhib. Memberitakan kabar gembira kalau mau mentaati dan ancaman ketika tidak mau mengindahkan. Ini sudah agak naik volumenya. Yang ketiga, jadilhum billatihi ahsan. Bantah dengan yang lebih baik. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan lupa dalam segala amalan harus ada keikhlasan yaitu mengharapkan kebaikan untuk seluruh manusia. Bagaimana dengan orang kafir? Masa kita mengharapkan kebaikan? Nah, mengharapkan kalau mereka mendapatkan hidayah. Maka tunjukkan akhlak kita yang baik pada mereka. La'allahum yahtadun. La'allahum yuslimun. Mudah-mudahan mereka akan masuk Islam. Akan tertarik ke dalam agama. La yanhakumullah. Allah tidak melarang. La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Walam yukhrijukum min diyarikum. An tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk bersikap baik pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tidak melarang, tidak melarang apa? Anta berruhum susu ilaihim untuk bersikap ber bersikap baik pada mereka. Untuk situ dan bersikap adil pada mereka. Bukan karena kita cinta pada mereka untuk menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan keadilan, mengajarkan menepati janji, mengajarkan untuk tidak mendolimi, mengajarkan untuk bersikap adil, mengajarkan sekian banyak akhlak yang mulia. Sehingga mereka tertarik agama apa ini? Yang kau anut, yang kau pegang. Betapa mulianya kalian, kami muslimin. Allah dan Rasulnya memerintahkan kami untuk berakhlak demikian, tidak mengingkari janji, tidak membolimi ila akhir. Ikhwani fiddina azakumullah itu juga an-nasihah. Li'amatil muslimin adalah dengan menasehati mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka, mengingatkan mereka dan juga memberikan pada mereka ilmu dan memberikan pada mereka bantuan pada muslimin sedekah bantuan harta bantuan benda, bantuan tenaga, biar saya bantu, biar saya tolong. Ini barakallahu fikum juga ketulusan yang diajarkan. Wa kadzalika yabdulul masyura at-thayyibah liman Termasuk nasihat untuk kaum muslimin adalah memberikan pendapat yang baik kalau diajak musyawarah. Bagaimana ya? Saya begini, begini, begini, bagaimana pendapatmu? Berikan. Masyurah. Arahan yang baik. Kalau diajak musyawarah. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Amruhum syura bainahum. Urusan mereka selalu dimusyawarahkan. Kalau ada yang istasyarahu. Maka berikan masyurah padanya. Taib kalau bermusyawarah untuk urusan keluarga pribadi maka engkau jaga rahasianya bagaimana ya keluarga saya begini begini begini begini begini begini bermusyawarah maka kamu arahkan apa yang kamu anggap paling baik, paling mendekati sunnah, yang paling adil, paling hikmah. Dan kemudian tidak membicarakannya pada orang lain. Amanah. An-nasiha adalah ketulusan. Maka selanjutnya kata Syekh Shalal Fauzan, wa hifdzul asrar dan menjaga rahasia mereka. Liman istamanhu bagi siapa yang memang ingin terjaga atau memberikan pada mereka satu rahasia dan mengatakan tolong jangan sampaikan pada orang lain. Pegang amanah itu kuat-kuat. Hifdzul wada'i' juga menjaga titipan-titipan. Tidak boleh dicampur dengan hartamu untuk modal dagang, tak boleh. Beberapa kaum muslimin mereka memiliki bisnis. Dititipi barang dagangan, laku dagangannya, tapi nggak disetorkan pada pemilik barang. Untuk apa? Untuk digolang lagi. Dengan harapan akan jadi lebih banyak nanti akan dibayarkan. Matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Menunda bayar hutang padahal dia mampu saat itu, itu zalim. Barangnya sudah habis, bayarkan. Tetapi ketika pemilik barang datang, bagaimana barang saya sudah laku, sudah habis? Sudah, tapi anu. Loh, terus kemana? Ya nanti bulan depan. Dia pikir akan dapat untung, ternyata justru buntung. Gagal usahanya. Hilang. Bolim. Kamu yang berbuat, dia yang mendapatkan akibat. Apa salah dia? Barang dia sudah habis. Ini keboliman dan itu sering terjadi pada kaum muslimin. Bahkan dalam masalah-masalah yang urusannya berkait dengan dakwah. Dipinjam dulu katanya. Izin sama siapa dipinjam? Tanpa izin haram. Kalau engkau punya harta orang lain, kembalikan pada orangnya. Kalau engkau punya barang yang kemudian sudah laku, bayarkan pada pemilik barang. Ini barakallahu fikum minan nasihah, termasuk nasihah, termasuk ketulusan pada kaum muslimin. Kalau diajak musyawarah, berikan pendapat yang terbaik. Kalau diberi rahasia, jaga rahasianya. Kalau dititipi dalam titipan-titipan barang atau harta, pegang Jangan dipakai, jangan dikhianati. Yakunu nasihan min jami'il wujuh. Berarti seorang muslim mukmin hendaklah nasih. Memberikan ketulusannya pada kaum muslimin dari seluruh sisinya. Wan nasiha fil bai' wasyira'. La yaghish wa la yakhda'. Demikian pula an-nasiha dalam jual beli, dalam dagang. Apa nasihat dalam dagang? Ketulusan dalam dagang? Sudah kita sebutkan tadi. Untuk saling jujur. Tidak ada ghish. At-tajiru sadiq ma'i hakada. Pedagang yang jujur bersamaku kata Nabi seperti ini. Jadi telunjuk dan jari tengahnya. Dalam jannah bersamaku seperti ini. At-tajiru sadiq. Pedagang yang jujur. Tidak curang tidak mengurangi timbangan, tidak mengurangi meteran ukuran, tidak mengganti yang asli dengan yang palsu, tidak mencampur yang asli dengan yang palsu, tidak mengenceri madu, tidak mencampur susu dengan air. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau engkau merasa untungnya terlalu kecil, bukan dienceri dengan air. Naikkan harganya dan mereka akan tahu. Ini lebih mahal, tapi lebih bagus. Akan tahu. Sabar. Mungkin sehari mereka akan terheran-heran, kenapa punya mau lebih mahal? Besok lusa mereka akan sadar, ternyata ini lebih bagus kualitasnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadhihi hiya nasiha biikhtisar. Ini adalah nasihat secara ringkas. Maka Imam Al-Barbahari menyatakan la yaghish La taktumu nasihah. Jangan kalian sembunyikan nasihat untuk kaum muslimin. Fa'inahu ghash. Karena siapa yang menyembunyikannya, siapa yang tidak mau memberikan nasihat, nggak mau mengingatkan, nggak mau meluruskan, nggak mau memberitahu, nggak mau mengajarkan, berarti dia ghash. Berkhianat. Waqad qala Nabi SAW, man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Besok ulangan. Yang tahu separuh, separuh tidak tahu. Apakah yang tahu tidak memberitahu yang belum tahu? Kalau tidak memberitahu, padahal tahu temanmu belum tahu. Mengetahui kalau temanmu belum tahu, biar, biar. Jangan dikasih tahu. Itu gris. Lihat, contoh ringan. Contoh sederhana, itu ghish. Kenapa? Ada keuntungan apa bagimu dan ada kerugian apa kalau engkau sampaikan sama dia? Kasih tahu. Tadi kemarin begini-begini kau belum tahu kan? Oh iya, jazakallah khair. Selamat kamu kasih tahu. Ini khonibin azakumullah. Namanya nasihat, kasihan saudaramu yang belum tahu. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuknya yang namanya an-nasiha adalah memberikan kebaikan pada saudaramu dan engkau memberitahu siapa yang belum tahu, mengingatkan siapa yang lupa, menasehati orang yang salah, meluruskan yang bengkok, itu semua nasihat. Jangan disembunyikan. Paman yaktumha. Siapa yang menyembunyikannya, maka itu adalah suatu yang dosa. Barakallahu fikum. Kalau muallif rahimahullah. Kemudian muallif berkata, rahimahullah. والله سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد Kata muallif Awal Imam Al-Barbahari rahimahullah dan Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui. Kedua tangannya terbuka dan Maha tahu bahwa makhluk-makhluk ini akan bermaksiat. Allah tahu. Sebelum Allah menciptakan mereka. Jangan berkata kenapa diciptakan. Mengapa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Tapi kita yang ditanya. Allah tidak ditanya. Allah bebas berbuat apapun sekehendaknya dan pasti memiliki hikmah. Maka jangan ditanya kenapa. Allah mau menciptakan, mau apa? Apa urusanmu? Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kemudian pada hari kiamat Allah hancurkan. Urusan apa dengan kalian? Wallahu fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Nggak ada yang berhak melarang, nggak ada yang berhak menanyakan, nggak ada yang berhak protes. Allah tahu bahwa makhluk-makhluk yang bernama manusia ini akan bermaksiat nanti sebagian mereka. Tapi Allah ciptakan. Qala ilmuhu nafidun fihim dan ilmu Allah meliputi mereka. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam, tapi tidak menghalangi Allah. Ilmu Allah yang sudah tahu tentang mereka, Allah tetap memberikan pada mereka hidayah. Allah utus rasul demi rasul. Allah turunkan kitab demi kitab. Hidayah, petunjuk, ilmu. Dalam keadaan Allah tahu sebagian mereka akan bermaksiat. Dalam keadaan Allah tahu sebagian mereka akan menolak, akan sombong, akan menentang. Allah tahu. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ilmu, Allah berikan hidayah, Allah hidayatul irsyad yang dimaksud hidayah pengarahan dari nabi-nabi, nabi, rasul demi rasul dan kitab demi kitab sebagaimana bihi alaihim Allah berikan pada mereka karaman wajudan wa tafaddula itu karamnya Allah maha memberinya Allah dan fadilah Allah yang sangat besar falahul hamdu maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari adalah jenis yang ketiga dari jenis-jenis tauhid. Yang pertama uluhiyah, yang kedua rububiyah, berarti yang ketiga asma was sifat. Yaitu isbatul asma'i was sifati lillahi kama ja'at fil kitab wa sunnah. Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang tersebut di dalam kitab dan sunnah. Ma'atiqadi ma'naha wa ma dallat alai dengan meyakini makna-maknanya dengan meyakini apa yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaznya wa adamu ta'arud li kaifiyatiha dengan tidak mencari-cari tidak menebak-nebak kaifiyahnya lianna kaifiyataha la ya'lamuha illallah karena kaifiyahnya tidak diketahui kecuali oleh Allah amma ma'naha fa innahu ma'lumun Adapun maknanya maka sudah diketahui karena Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian paham Qur'anan Arabian la'allahum taqilun la'allakum taqilun. Fayajib 'alaika an tuthbitaha wa an ta'taqida ma dallat 'alaihi maka atasmu untuk menetapkan sifat-sifat tersebut dan nama-nama tersebut yang ada dalam kitab wa sunnah dengan meyakini makna-maknanya yang ditunjukkan oleh lafad-lafadnya. Tetapi tidak menerka-nerka kaifiahnya. Mungkin begini, mungkin begitu. Jangan. Tidak akan benar dan tidak mungkin akan bisa ditebak oleh kalian. Karena dat Allah gaib kita tidak mengetahui dengan panca indera kita. Kama qala al Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Yani Imam Malik rahimahullah ketika ditanya oleh seseorang. Dan Imam Malik tahu si penanya ini bukan bertanya pengen tahu karena dia tidak tahu. Tetapi bertanya yang dengan istingkar. Pertanyaan pengingkaran. Bagaimana? Istiwanya Allah di atas arus. Seperti apa itu? Kayak apa? Maka Imam Malik menundukkan kepalanya. Wa'alahur rahba' berkeringat beliau. Kemudian surya bihi mengangkat kepalanya sambil berkata al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah dipaham dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul. Kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib tetapi beriman dengannya harus. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Akhriju hadzal mubtaji' Usir. Keluarkan dari majelis ini orang mubtaji ini. Diusir dia dari majelisnya oleh Imam Malik rahimahullah. Mengapa? Mempertanyakan. Bukan bertanya. Mempertanyakan kayak apa. Siapa yang bisa jawab? Apakah ada manusia yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Taib. Kalau gitu bagaimana istiwanya? Ya lebih-lebih lagi. Kita nggak tahu Allah bagaimana istiwanya, tentunya tidak tahu. Tetapi istiwa itu dalam bahasa Arab maknanya syai ala syai, sesuatu di atas sesuatu. Maka kalau dikatakan ala arus, istawa berarti Allah di atas arus. Kayak apanya tidak tahu. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakum hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.